Di dalamnya kita membaca ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, Sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini? Semoga Anda selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ternyata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keutamaan yang sangat utama. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka kecintaan tersebut adalah merupakan penyebab dari salah satu sebab mendata, mendapatkan mendapatkan manisnya rasa iman di dalam hati mendapatkan manisnya rasa iman di dalam hati. Sebelum saya lebih eh, sebelum saya menyebutkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, maka saya ingin mengatakan bahwa salah satu keutamaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akan mendapatkan manisnya rasa iman akan mendapatkan manisnya rasa iman. Taib, kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau memang kenapa kalau orang mendapatkan rasa iman, apa keutamaannya orang mendapatkan rasa iman? Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah orang yang mendapatkan rasa iman, maka dia akan lebih mendahulukan hak Allah dan Rasulnya salawatullah wasalamuhu wa barakatuh alaihi dibandingkan hak dirinya sendiri. Dan ini berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama kehidupan keberagamaan dia. Seperti misalkan ketika dia di dalam pekerjaannya baik itu di kantor di sekolah, di pasar, di jalan dalam keadaan sedang bekerja. Maka kemudian dia mendengar azan hayya 'ala salah, hayya 'ala falah. Ayo mengerjakan solat, ayo mendapatkan keberuntungan. Maka orang yang mendapatkan manisnya rasa iman, dia akan memenuhi panggilan tersebut tanpa ragu-ragu dia dengan berani meninggalkan pekerjaannya untuk memenuhi panggilan tersebut. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah keutamaan orang yang mendapatkan manisnya rasa iman. Dan salah satu penyebab orang yang mendapatkan manisnya rasa iman adalah dia lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan cinta kepada apapun dan itulah keutamaan mencintai Allah dan Rasulnya ada perkara menarik dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah azziba bih Barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka niscaya ia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Apa maksudnya? Seorang manusia mencintai sesuatu dari perkara dunia, entah itu hartanya, entah itu anak istrinya, kerabatnya, entah itu jabatannya dan kecintaan kepada sesuatu tersebut lebih dia dahulukan dibandingkan taat kepada Allah maka niscaya dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut lihat ini kaidah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan eh, menafsiri surat surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون artinya orang-orang yang menyimpan mengumpulkan dan menyimpan emas dan peraknya dan tidak menyedekahkannya di jalan Allah, tidak membayar zakat. Maka ancamlah mereka dengan siksa yang pedih. Dengan siksa yang pedih bagaimana? Pada hari kiamat maka emas dan kan di api neraka jahanam sehingga menjadi lempengan-lempengan api lalu ditempelkan pada dahinya, pada punggungnya, pada lambungnya. Kemudian Allah berfirman, "Hadza ma kuntum dzuqu ma kuntum taknizun." Rasakanlah ini. Ini yang kalian simpan dan kumpulkan selama ini. Lihat, orang yang lebih menyukai harta dia lebih dahulukan kesukaan terhadap harta dibandingkan taat kepada Allah, menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat dia akan disiksa dengan harta tersebut. Itu kaedahnya seperti itu. Kemudian juga lihat cerita Abu Lahab. Abu Lahab lebih mencintai istrinya Ummu Jamil, Arwa bintu uh, Arwa bintu siapa saya lupa yang jelas kunyahnya yang terkenal Ummu Jamil dia lebih menyukai uh, Ummu Jamil dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya dia lebih taat kepada istrinya untuk kafir terhadap Allah dan Rasulnya bahkan bukan hanya sekedar kafir akan tetapi benar-benar memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab lebih mendahulukan pada Allah dan Rasulnya cintai tersebut. Makanya yang akan menyiksa Abu Lahab kelak adalah istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablun min Dan istrinya yang membawa kayu bakar di dalam eh, pada lehernya terdapat serabut-serabut. Artinya yang akan membakar, menyiksa Abu Lahab nanti adalah yang dicintainya. Nah, kalau orang mencintai, mendapatkan halawatul iman, mendapatkan manisnya rasa iman, tidak akan bis, seperti ini. Tidak akan jadi seperti ini dia tidak akan lebih mendahulukan apa yang ia cintai dibandingkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan perkara-perkara dunia apapun yang dia cintai. Ini keutamaan mendapatkan halawatul iman dan halawatul iman tersebut salah satu penyebabnya agar kita mendapatkannya adalah dengan lebih mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan hal apapun dan siapapun yang ada di muka bumi ini. Taib. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman." an Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tiga hal. Siapa yang ada dari tiga hal ini di dalam dirinya, niscaya dia mendapatkan manisnya iman. Yaitu yang pertama tiga hal yang harus ada di dalam diri orang yang ingin mendapatkan manisnya iman adalah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Ini seperti yang kita bilang tadi bahwa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu penyebab bahkan penyebab terbesar untuk mendapatkan manisnya rasa iman dan manisnya rasa iman keutamaannya adalah dia lebih mendahulukan taat kepada Allah dibandingkan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan lagi wa an yuhibbal mar'a illa yuhibbuhu illa lillah. Hal yang kedua yaitu seseorang mencintai orang lain ia tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi kalau dia mendapatkan manisnya iman, maka hubungan sosialnya senantiasa tulus, senantiasa tidak hanya berharap komersil. Saya mau berteman dengan dia karena saya dapat untung. Saya tidak mau berteman karena saya tidak dapat untung. Ya. Idza kathura mali fakullun khullani kata orang Arab. Jika hartaku banyak maka seluruhnya dari sahabatku. Wa in qalla mali fakullun adui. Kalau seandainya hartaku sedikit maka seluruhnya adalah musuh-musuhku. Maka ya, orang yang mendapatkan manisnya iman, dia berinteraksi sosial dengan tulus, membantu orang dengan tulus, kemudian e, berakhlak dengan tulus kepada orang lain tidak dibuat-buat karena memang dari hati. Nah, ini faedah mendapatkan manisnya iman dan salah satu cara mendapatkan manisnya iman adalah seseorang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dibandingkan kecintaan terhadap apapun dan siapapun. Kemudian hal yang ketiga yang seseorang akan mendapatkan manisnya iman jika di dalam dirinya ada hal tersebut. Hal ketiga adalah wa an yakuna an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Artinya ia membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia membenci untuk dimasukkan dari api neraka. Nah, ini pelajaran menarik. Orang yang mendapatkan manisnya iman, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia akan sangat benci terhadap maksiat. itu yang kita perlukan. Ya, ini yang kita perlukan. Kadang ada sebagian orang bercerita kepada saya, "Ustadz, akhirnya saya mendapatkan rasa itu." Apa itu? benci terhadap maksiat. Subhanallah, itu indah manis sekali iman. Ya, benci terhadap kesyirikan, perdukunan, jimat, ramal, sesaji dengan segala macam bentuknya. Benda-benda pusaka, benci terhadap perbuatan bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada di dalam agama Islam. Ya, benci terhadap maksiat-maksiat dosa besar seperti mencuri, berzina, berjudi, minum khamar, membunuh, bersaksi palsu dan hal-hal lainnya. Benci untuk tidak taat kepada Allah. Jadi saya eh, ingatkan kepada keluarga-keluarga Misalkan istri melihat suaminya sudah berubah. Mungkin suaminya yang dulunya belum mengenal sunnah sekarang sudah mengenal sunnah. Sering ikut-ikut pengajian. Bahkan kadang-kadang dalam taraf yang dilihat oleh sang istri terlalu berlebihan Pagi ikut pengajian habis subuh, habis zuhur ikut pengajian, habis asar ikut pengajian, habis maghrib ikut pengajian, habis isya ikut pengajian. Lalu kami bagaimana kata para istri mereka tatkala curhat, tatkala melihat suaminya sedang keasikan mengkaji ilmu agama setelah mereka mengetahui hakikat kehidupan mereka. Setelah mereka mendapatkan hidayah sunnah ini, maka saya pesan kepada para keluarga maklumi mereka maklumi karena mereka sudah mengenal sunnah ya sudah mengenal sunnah meskipun nanti saya pesan kepada para suami juga diperhatikan hak istri dan hak anak ya kapan mereka mungkin ingin bermain, mereka mungkin ingin e, jalan-jalan, uh, kuliner di luar rumah, maka ini diperbolehkan, tidak mengapa bagi orang yang sudah mengkaji kajian sunnah. Ya, bukan harus saklek, harus duduk di majlis ilmu terus, tidak pernah senyum, tidak. Tetapi saya juga berpesan kepada keluarga, keluarga yang mungkin dia melihat ada person dari keluarganya sudah mengenal sunnah, dia sangat taat kepada Allah. Sholat selalu di masjid, diharapkan sab pertama, kemudian pembicaraan sudah tidak mau yang aneh-aneh lagi, kemudian tak gaya pakaian pun sudah berubah, penampilan pun mungkin menumbuhkan jenggot, kemudian mengangkat celana di atas dua mata kaki. Kalau perempuan mungkin memakai jilbab yang lebar, tidak ingin lagi berkumpul dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini sebenarnya rahasia manisnya iman. Ya, coba bagi para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Coba bisakah kita menanamkan di dalam hati benci terhadap maksiat? Itu manis sekali iman. Ya, bukan malah seperti orang yang bermaksiat sekali merasa berat, untuk kedua kali ringan, untuk ketiga kali e, menjadi kebiasaan, untuk ke, eh, remeh, kemudian untuk keempat kali menjadi kebiasaan, untuk kelima kalinya bahkan kecanduan. Ini gara-gara eh, melakukan maksiat dan tidak pernah peduli dengan maksiat yang ia kerjakan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, "Wa tarkul muhasabah wal istirsal wa tamshituha hadza yaqudu bihi ilal halak." tidak sering bermuhasabah dan melepaskan dari perkara muhasabah tidak pernah menghitung-hitung kesalahan dan membiarkan perkara begitu saja maka keadaan seperti ini menjuruskan menjerumuskan seseorang kepada ke kepada kebinasaan kemudian beliau mengatakan fayashulu alaihi muwaqa'atuhu fidzunub maka orang seperti ini dia akan mudah untuk terjerumus di dalam dosa-dosa kemudian setelah terjerumus menjadi biasa ya kemudian so'uba alaihi fitomha kalau sudah menjadi biasa maka yang terjadi adalah apa yang terjadi menjadi kecanduan Bukan kita nggak membicarakan seperti ini. Kita membicarakan yang luar biasa tadi, yaitu benci terhadap maksiat. Subhanallah. Ini manisnya iman. Benci untuk berdusta, benci untuk menipu, benci untuk mencuri, benci untuk membalimi orang, Coba, benci untuk melihat mata kepada hal-hal yang diharamkan. Benci untuk mendengar dengan telinga hal-hal yang diharamkan. Ada perempuan cantik lewat di hadapan kita dengan pakaian yang begitu menim, maka bukan malah kita membelalakan mata kemudian seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan." Para perempuan itu adalah aurat yang harus ditutupi jika dia keluar rumah maka syaitan akan memperindah dia istishraf artinya adalah meletakkan tangan di sini kemudian dia ikuti perempuan tersebut mungkin di samping kanannya ada tiang listrik dia nggak tahu Enggak, dia enggak seperti ini. Orang yang mendapatkan manisnya iman, dia akan benci perempuan tersebut dengan pakaian tadi. De keadaan perempuan tersebut. Ya, dia benci maksiat itu, bukan malah belalakan. Enggak. Coba cari itu. Wallahi itu lebih indah, lebih manis dibandingkan madu. Lebih indah dibandingkan mendapatkan pasangan yang terindah lebih nikmat dibandingkan harta bertumpuk. Saat tatkala ada maksiat, ada kesempatan, tidak ada yang menghalanginya, tetapi dia tidak mau mengerjakan maksiat itu demi Allah, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ya, ini keutamaan mendapatkan manisnya iman dan salah satu penyebab terbesar mendapatkan manisnya iman tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia lebih cintai dibandingkan dibandingkan siapa? Dibandingkan siapapun dan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Indah bukan? Baik. Yang kedua, sebagai mukaddimah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Eh, keutamaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua yaitu dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Tidak ada keutamaan yang lebih utama di surga dibandingkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya di surga dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang sulit mungkin didapatkan oleh manusia tapi dengan modal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dibandingkan kepada siapapun dan apapun niscaya dia akan mendapatkan keutamaan tersebut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mau meninggal, beliau berdoa Allahumma firrafiqil ala, ya Allah tempat aku, tempatkan aku di tempat surga yang paling tinggi. Ini sulit dicapai oleh manusia biasa, tapi anda akan bersama Rasulullah tatkala mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Dan ini yang dilakukan oleh Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang cerdas, seorang sahabat yang cerdik, yang mana dia tahu keadaan dirinya tidak mungkin sampai ke derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika uh, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." aku pernah bermalam bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bepergian. Kemudian beliau bercerita, faati biwaduhi wahajatihi. Maka aku siapkan tempat wudhunya dan keperluan keperluannya pada malam tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang berakhlak mulia, beliau ingin membalas jasanya Rabi'ah. Beliau mengatakan, sal, wahai Rabi'ah, mintalah ingin balas jasanya Rabi'ah yang telah membantu beliau. Maka Rabi'ah radhiyallahu anhu ibn Ka'ab al-Aslami beliau orang yang cerdas. Beliau mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah aku memohon juga bisa menemani engkau di dalam surga. Permintaan yang tidak muluk-muluk, permintaan yang tidak aneh-aneh, permintaan yang tidak banyak akan tetapi permintaan yang paling tinggi permintaan yang paling semestinya seseorang bercita-cita seperti ini as'aluka murafaqataka fil jannah wahai Rasulullah aku memohon bisa menemani engkau di dalam surga kelak Kenapa ini timbul dari mulut seorang Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu? Satu, karena beliau tahu bahwasanya kedudukan beliau tidak akan pernah sampai seperti kedudukan Rasul saw. Alaihi Wasallam di surga. Yang kedua, akan tetapi beliau juga ingin tetap menemani Rasul saw. Alaihi Wasallam. Sebagaimana lezatnya mempersiapkan kebutuhan keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia maka beliau ingin juga merasakan lezatnya melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga kelak wallahi demi Allah inilah kecerdasan inilah kecintaan Inilah gayatul mahabbah. Inilah kecintaan yang paling tinggi. Merasakan lezatnya. Menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia. Dan beliau tahu tidak akan mungkin itu bisa terjadi di akhirat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wasilah. Beliau bersabda, salullaha liyal wasilah fa innahu manzilatun fil jannah la yanbaghi ahadin mintalah wahai umatku kepada Allah untuk wasilah sesungguhnya wasilah adalah kedudukan yang paling tinggi di dalam surga beliau tahu kedudukan Rasulullah beliau tahu diri tahu diri beliau tidak mungkin sampai kepada kedudukan Rasulullah SAW akan tetapi beliau tetap meminta semoga dikabulkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Wahai Rabi'ah, tolong tolong diriku agar bisa mengabulkan permintaanmu dengan engkau banyak-banyak mengerjakan sholat sholat sunnah Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecintaan hakiki. Dan inilah keutamaan orang yang mencintai Rasulullah SAW. Kita tahu diri, kita makhluk yang banyak dosa. Kita makhluk yang senantiasa sering meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Tapi mungkin dengan modal cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita ber bisa bertemu dengan wajah orang yang setiap Jumat kita berselawat atas namanya kita tahu diri kita pernah sering bahkan menyelesaikan bahkan menghina sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan modal cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan dan bertemu kita. Allah Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim Rasanya Kalau boleh jujur tidak pantas kita bernama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saat kita jauh dari solawat kepadanya Saat kita jauh dari mengikuti sunnah-sunnahnya Saat kita jauh dari akidahnya Saat kita jauh dari ibadah Semoga dengan cinta ini kita bisa bertemu dan kita bisa tetap mendapatkan gelar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mendapatkan syafaat beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati di ahli al-kabair min ummati." syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umat-umatku. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Pantaskah kita mendapatkan gelar umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Gelar yang begitu agung. Tapi pada saat yang bersamaan kita meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat yang bersamaan dinasihati ini bukan ajaran Rasulullah kenapa kita mengerjakannya malah menentang malah mencela malah dituduh macam-macam dituduh wahabi dituduh tidak suka sunnah, tidak suka cinta, tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan keutamaan yang kedua. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ya rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah seseorang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat? Qala wa ma adatta lis-sa'ah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat?" Kemudian orang tersebut berkata, "Hubbullahi wa rasulih." Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menimpali innaka ahbab maka sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai lihat perhatikan hadis ini baik-baik perkara hari kiamat yang begitu dahsyat bisa terkalahkan perhatiannya menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkara mencintai Allah dan Rasulnya Salawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaihi Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fama farihna ba'da al-islami farahan ashadda min qawli nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta." Tidak ada kegembiraan setelah kami memeluk Islam yang lebih menggembirakan dibandingkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat para sahabat gembira setelah mereka masuk Islam, Islam menggembirakan mereka. Tetapi ada setelah Islam yang lebih menggembirakan mereka setelah Islam yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam innaka ma'a man ahbabt sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga berkata, kemudian beliau mengaplikasikan ini, fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Artinya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka aku mencintai Allah dan Rasulnya dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan aku berharap bisa bersama mereka meskipun aku belum beramal seperti amalan mereka. Seorang Anas bin Malik pun akhirnya mengakui dan mengetahui hakikat dirinya bahwasanya beliau tidak bisa beramal seperti amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak juga bisa beramal seperti amalannya Umar dan uh, amalannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Itu Anas bin Malik yang berkata seperti itu. Padahal siapa Anas bin Malik? Ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ilmu. Tetapi beliau masih mengakui kurang amalnya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Maka untuk mencontoh para salafus saleh kita, maka kita katakan فنحن نحب الله ورسوله وابا بكر وعمر رضي الله عنهما ونرجو أن نكون معهم إن لم نعمل بأعمالهم Artinya, maka kami bersaksi, kami mencintai Allah dan Rasulnya, dan Abu Bakar dan Umar, dan kami berharap Semoga bisa bersama mereka Meskipun tidak beramal seperti amalan mereka Wallahi tidak pantas Jujur pada diri sendiri tidak pantas Tidak pantas Tidak pantas Tetapi Mudah-mudahan dengan doa ini Allah mengabulkan Kita akan bersama mereka dengan modal cinta kepada mereka Meskipun Beramal tidak seperti amalan mereka Dalam riwayat yang lain Dari hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal pernah seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya Ya Rasulullah dan ingat sering saya singgung masalah ini Ketika ada seorang sahabat di antaranya ini Abdullah bin Mas'ud bercerita ja'a rajulun telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang. Maka bisa dimaksudkan juga seseorang di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Demi untuk menemu, menyembunyikan amal beliau, beliau memakai kata orang sehingga tidak diketahui. Mungkin ini adalah beliau sendiri. Maka contohlah seperti ini, sembunyikan amal sebagaimana Anda sangat lihai, cerdik, cerdas menyembunyikan dosa-dosa Anda. Abdullah bin Mas'ud bercerita, pernah seseorang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, dan mungkin ini Abdullah bin Mas'ud sendiri. Ya Rasulullah. Kemudian orang tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat engkau? Seseorang yang mencintai suatu kaum tapi belum pernah bertemu dengan kaum tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ahab." Lihat hadis yang sangat agung ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik pertanyaan dari orang ini seseorang yang mencintai orang lain dan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana pendapat engkau, hai Rasulullah SAW? Bukankah ini sangat pantas dan sangat cocok dengan apa yang terjadi kepada kita secara takdir Allah? Kita belum pernah bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah bertemu, belum pernah melihat wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah mencium bau keringatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang wangi belum pernah menampung keringat Rasulullah SAW yang paling pantas untuk ditabarruki daripada seluruh manusia belum pernah menampung bekas wudhunya Rasulullah SAW belum pernah melihat senyumnya beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam tetapi kita mudah-mudahan cinta ini dari hati yang paling dalam maka mudah-mudahan kita mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'amal ahad Seseorang akan bersama yang ia cintai Al-Aini rahimahullah Di dalam kitab beliau Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari mengatakan Maksud daripada seseorang Bersama yang ia cintai Aifil jannah Iaitu di dalam surga Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu sebagai mukaddimah saya tentang keutamaan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pada poin yang kedua ini saya ingin menyebutkan tentang cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau menafsiri kalau tidak salah surat Ali Imran ayat 31 Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah Artinya katakanlah jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah aku fattabi'uni yuhibbukumullah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Salah satu perkataan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir pada ayat ini adalah laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'na an tuhab artinya yang menjadi standar dalam pembicaraan cinta adalah bukan permasalahan Anda mengklaim Anda mencintai semua orang bisa mengklaim dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam semua orang dia mungkin mengaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam semua orang dia mungkin mengaku di jalan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas jalan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi yang paling penting adalah walakin sya'na an tuhab apakah kamu dicintai atau tidak ada pepatah Arab mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidzat setiap orang mengaku cinta kepada Laila Sedangkan Laila sendiri tidak mengakui akan hal itu. Setiap lelaki mengaku pacarnya Laila, dekat dengan Laila. Laila suka kepada saya. Akan tapi si Laila sendiri tidak menyukai orang-orang tersebut, bahkan mungkin tidak mengenal orang-orang tersebut. Laisa syanu an tuhibba walakin sya'na an tuhab. Yang menjadi ukuran bukanlah Anda menyukai, mencintai. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah apakah Anda dicintai. Nah, sekarang kita akan sebutkan cinta dusta terhadap Nabi Muhammad SAW. Tanda-tandanya apa saja? Yang pertama yaitu jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, arti sunnah adalah seluruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan perkataan yang sangat menarik dari seorang Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Atau sebelum saya ucapkan perkataan Ubay ibn Ka'ab, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Dan ingat, Ketika kita sebutkan cinta dusta terhadap Nabi Muhammad SAW, tanda yang pertama adalah jauh dari sunnahnya, baik secara lahir ataupun secara batin, maka yang dimaksud sunnah di sini adalah setiap yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarannya. Apakah itu yang berasal dari Al-Quran ataukah yang berasal dari hadis-hadis beliau yang sahih? Maka semua yang merupakan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai sunnahnya. Nah, tanda orang yang cinta dusta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah jauh dari sunnahnya dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu berupa akidah, berupa ibadah, berupa muamalah, berupa uh, tingkah laku sehari-hari, berupa tingkah laku sehari-hari. Akidahnya misalkan. Akidah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyembah Allah kepada eh, hanya menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan orang yang berarti mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ini berarti dia cinta dusta terhadap Rasul shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia akidahnya jauh dari akidah Rasul shallallahu alaihi wasallam. Karena tanda orang yang cinta dusta terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia jauh dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam baik secara lahir ataupun batin. Kata-kata lahir atau batin, batin contohnya seperti permasalahan akidah. Dan dalam perkara ibadah misalkan, ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, ya, yang lain-lainnya, maka orang yang cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti orang yang jauh dari ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama ibadah-ibadah yang wajib ya karena seperti yang sudah saya tekankan beberapa kali bahwa yang dimaksud sunnah bukan hanya uh, puasa sunnah, sholat sunnah, sholat ba'diyah, qabliyah, bukan. Akan tetapi yang sunnah yang dimaksud adalah seluruh ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dariku. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda yang pertama. E, contoh yang lain, aspek kehidupan yang lain misalkan dalam eh, perihal muamalah dalam perihal muamalah. Baik itu hubungan sosial dalam akad, dalam transaksi jual beli, maka orang yang mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia senantiasa melaksanakan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam muamalahnya, di dalam akad jual belinya, di dalam akad nikahnya, di dalam hubungan sosial antara suami istrinya, Berarti cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perihal muamalah ketika jual beli sang pembeli terlalu uh, ingin ditambahkan timbangan sang penjual terlalu berlaku curang di dalam jual belinya dan semisalnya. Kemudian di dalam akad nikah ijab kabul menjadi suami istri, maka sang suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, sedangkan sang istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya. Maka ini orang yang sebenarnya cinta dusta terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena berarti dia telah menjadikan Rasul sallallahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarannya itu jauh dari dirinya. Seperti orang yang berpacaran misalkan hubungan e, laki-laki dengan perempuan yang tidak dilegalkan dengan nikah yang syar'i. Maka ini sebenarnya orang pada saat yang bersamaan dia setelah menjauhi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak boleh laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Karena kalau berdua-duaan maka pihak yang ketiganya adalah syaitan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Kemudian juga eh, orang-orang yang jauh dari amalan-amalan eh, tingkah laku yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti masalah makan, minum, berpakaian, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, berdiri, ya, kemudian juga bernafas pada minuman dan makanan, maka ini termasuk dari membenci ataupun menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ditakutkan dia sudah jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, Eh, tanda yang kedua dari cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menolak hadis-hadis sahih. Menolak hadis-hadis sahih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di zaman mulai dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwa nanti akan ada orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia berdalih ingin hanya memakai ayat-ayat suci Al-Quran maka ini tidak diperbenarkan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ulfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi, ya'tihi al-amru min ba'di min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu, fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu." Artinya, Sungguh aku tidak dapati salah seorang dari kalian dia bersandar di atas eh, sandarannya datang perintah dari perintahku yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa-apa yang aku perintahkan atau apa yang aku larang atasnya maka ia berkata kami tidak mengetahui akan hal itu kalau apa yang ada dalam Al-Quran itu, itu yang kita ikuti. Yang tidak maka itu kita tinggalkan. Nah ini orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menolak hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan cintanya dusta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bapak ibu saudara saudari menolak hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berarti menolak juga Al-Quran. Ingat, perhatikan baik-baik. Orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang hanya mementingkan Al-Quran saja, tidak memakai hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan apapun. Maka pada saat yang bersamaan sebenarnya dia sedang menolak ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Hashr ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu apa saja yang kalian Eh, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa terhadap kalian maka ambillah dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang terhadap kalian maka jauhilah dan menolak hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menurut ulama salafus saleh dan diikuti oleh imam-imam setelahnya adalah sesuatu yang sangat berat dosanya dan diancam dengan kemurtadan. Ya, lihat perhatikan perkataan e, eh, Al Humaidi di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Beliau mengatakan, "Kunna 'inda Syafi'i rahimahullahu taala, fa'atahu rajulun." Kami pernah duduk bersama Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Lalu ada orang mendatanginya. Fasa'alahu fi mas'alah. Orang tersebut bertanya kepada Imam Syafi'i dalam sebuah permasalahan. Faqala qadha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Lalu Imam Syafi'i menjawab, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan hukum dalam permasalahan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini jawabannya atau hukumnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala rajulun Syafi'i. Lalu orang tersebut berkata kepada Imam Syafi'i, "Ma taqulu anta?" Wahai Imam Syafi'i, lalu pendapatmu apa? Hmm, subhanallah. Imam Syafi'i langsung mengatakan subhanallah tarani fi kanisah tarani fi bai'ah tara ala wasti zannaran Maha suci Allah kata beliau Apakah engkau melihat aku di dalam gereja Yang menunjukkan aku murtad Apakah engkau melihat aku di dalam jual beli Yang menunjukkan aku sedang sibuk dengan jual beli Apakah kamu melihat bahwasanya uh, Di tengah-tengah perutku ini azazannar. Zannar itu adalah sebuah ikat pinggang yang menunjukkan bahwa dia bukan orang muslim pada saat itu ya. Aku lulak. Maka aku mengatakan kata Imam Syafi'i, qada fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta taqul ma taquluna anta. Sedangkan kamu mengatakan e, apa pendapatmu? Maka orang tersebut menjawab e, eh, begini. Maksudnya orang tersebut adalah dimarahi oleh Imam Syafi'i. Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Apakah engkau melihat aku sedang main-main? Apakah engkau melihat aku eh, sedang memakai tanda bahwasanya aku orang musyrik? Ya. Aku mengatakan ini hukum Rasulullah. Kamu malah mengatakan apa pendapat engkau? Imam Malik rahimahullahu taala berkata, kullama ja'ana rajulun ujadilu min rajulin ajdalu min rajul tarakna ma nazala bihi Jibrilu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jadalihi lahu li jadalihi artinya setiap kami kita dapati seseorang yang lebih pintar untuk bertengkar dari seseorang maka kami tinggalkan dia ya agar eh, kami tinggalkan dia kepada Jibril agar berurusan dengan Jibril tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia seorang yang suka e, lancang mulutnya. Maka ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat perkataan Imam Syafi'i yang lain, e, cerita tadi yang saya ambilkan itu di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Kemudian juga di dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian cerita yang lain, Imam Syafi'i juga berkata, "Manna eh, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatil amri ba'dahu sananan al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah azza wa jal wa istikmalun li ta'atillah wa quwwatun ala dinillah man amila biha muhtad wa man istansara biha mansur, wa man khalafaha ittaba'a ghaira sabilil mu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e, mencontohkan kepada para pemimpin beberapa contoh yang baik. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka itu atau mengerjakannya, maka itu termasuk e, beriman kepada kitab Allah dan menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kekuatan atas agama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengamalkannya maka dia dapat petunjuk dan barang siapa yang meminta pertolongan darinya maka dia ditolong dan barang siapa yang menyelisihinya dengan mengikuti jalan selain orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling sebagaimana dia berpaling. Nah, ini bahayanya orang yang menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga besarnya perkataan para salaf dan para imam tentang orang-orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tanda cinta dusta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menolak hadis-hadis sahih. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, Tanda yang ketiga dari tanda cinta dusta terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uh, dia menganggap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu adalah wahyu dari Allah, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai perkataan yang biasa, sebagai perkataan manusia biasa, ya, sebagai perkataan manusia biasa. Jadi dia meremehkan Eh, atau tidak ada di dalam dirinya pengagungan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat perkataan perkataan yang menarik dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 2 Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum antum la tash'urun Wahai orang beriman janganlah kalian angkat suara kalian di atas suaranya Nabi yaitu pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ber uh, di hadapan para sahabatnya tidak boleh mengangkat eh, suara di, hada, di, di, di atas jadi suara Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. lahu bil qaul dan janganlah mengeraskan untuknya sebuah ucapan kajahri ba'dikum li ba'din sebagaimana sebagian kalian bersuara yang keras kepada sebagian yang lain maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian juga perlu diperhatikan ya memanggil nama ya Muhammad saja itu se Allah Subhanahu wa taala melarangnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli tafsir ya para ahli tafsir Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bagaimana pengagungan para ulama salafus saleh tentang nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kana Abdurrahman Ibnu Mahdi idza qara'a hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara الحاضرين بالسكوت فلا يتحدث أحد ولا يبري قلم يبرى قلم ولا يبتسم ولا يبتسم أحد ولا يقوم أحد قائما كان كأن على رؤوسهم الطير أو كأن في صلاة فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث لبس نعله وخرج عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله saking mengagungkannya Eh, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para hadirin maka beliau memerintahkan untuk diam tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada seorang pun yang mengisi pulpen pada saat itu, tidak ada seorang pun yang eh, tersenyum ya dan tidak ada seorang pun yang berdiri seakan-akan di atas kepala mereka ada burung Burung kapan bisa hinggap di atas kepala ketika merasakan bahwa tubuh dari dari kepala ini tidak bergerak-gerak lagi. Au fi salatin atau seakan-akan mereka di dalam e, perihal salat. Maka beliau mengatakan jika Abdurrahman bin e, Mahdi rahimahullahu taala melihat seseorang dari jamaahnya yang dari jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, dari jamaah Abdurrahman bin Mahdi tabassama tersenyum atau tahaddatsa atau dia ngobrol dengan kawannya labisa na'lahu wa kharaj. Abdurrahman bin Mahdi beliau keluar dan e, tidak mau mengajar. Lihat ini contoh bagaimana mereka mengagungkan sangat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada cerita menarik juga disebutkan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Tadkiratul Huffaz, "Kana Malikun rahimahullah ashadda ta'ziman li hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Imam Malik rahimahullah beliau sangat mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Fakana idza jalasa lil fiqhi jalasa kaifakan." jika beliau ingin ngajar fikih beliau duduk se seenaknya beliau wa idza arada al-julusa lil hadith igtasala wa tatayyaba wa labisa thiyaban jadidan beliau mandi memakai minyak wangi dan memakai pakaian yang buru eh, yang baru thiyaban jududan wa ta'ammam dan memakai uh, surban وقعد على منصته بخشوع وخضوع ووقار ويدخل المجلس من أوله إلى فراغه تعظيما للحديث dan beliau duduk di tempatnya dengan khusyuk dan dengan hadir hati serta penuh dengan wibawa. Kemudian perhatikan dan pada saat itu majlis pun penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keagungan dari awalnya sampai akhirnya karena mengagungkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari termasuk cinta dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah eh, mencela orang-orang yang mengamalkan eh, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk daripada orang yang cinta dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang senantiasa mengamalkan sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti bersalawat, seperti uh, seperti uh, memakai jenggot, seperti uh, celana di atas dua mata kaki seperti berjibat lebar maka orang-orang seperti ini dituduh macam-macam ya dituduh eh, teroris dituduh wahabi dituduh eh, uh, apa namanya bayaran orang Arab dan semisalnya maka ketahuilah bahwa menghina, mencela atau menjauhi ahlu sunnah yang mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk cinta dusta terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk cinta dusta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uh, mengerjakan ibadah yang mengada-ngada yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan ibadah yang penuh, belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu mengerjakan perbuatan bid'ah. Ya, mengerjakan perbuatan bid'ah. Bapak Ibu, saudara-saudari, bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah. Jalan dalam perkara agama. Jadi dia bid'ah ini perkara agama. Bukan perkara dunia seperti alat transportasi, tempat tinggal, bukan. itu bukan bid'ah yang diinginkan oleh syariat Islam. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dolalah." Setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, bid'ah yang dimaksud adalah perkara dalam perkara agama, bukan perkara dalam perkara e, dunia ataupun alat transportasi elektronik di zaman sekarang dikatakan bahwasanya mobil bid'ah selalu dionta dionta dionta hitamkan. Kalau seandainya semuanya bid'ah ya sudah pakai onta saja. Ini e, bukan kambing hitam tetapi onta hitam. Ontanya selalu dihitamkan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tariqatun fid dini mukhtara'ah. Jalan dalam perkara agama yang dibuat-buat dan diada-adakan. Bid'ah selalu seperti itu, ya, dibuat-buat dan diada-adakan. Dan menyerupai syariat, menyerupai syariat dan yuqsadu bisuluki ilaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala dia kadang-kadang menyerupai syariat, gerakannya, bacaannya menyerupai syariat. Akan tetapi belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dimaksudkan untuk mengerjakan hal tersebut adalah e, agar orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah eh, afan. Dimaksudkan dari melakukan perbuatan tersebut adalah bersungguh-sungguh atau berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah. Inilah bid'ah. Jadi bid'ah itu perkara agama, bukan perkara dunia. Bid'ah itu adalah eh, termasuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang mengada ada dalam agama Islam karena belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Nah, tanda orang yang tidak mencintai atau cinta dusta kepada Nabi Muhammad SAW adalah melakukan perbuatan bid'ah. Dan para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, sebenarnya orang yang melakukan perbuatan bid'ah dia sedang melakukan beberapa perkara yang besar atau perkara yang merupakan e, perkara dosa. Yang pertama yaitu dia merasa lebih pintar dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik rahimahullah taala berkata, "Man za'ama anna Muhammadan khana eh, man za'ama anna fil Islami bid'atan hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang mengaku bahwa di sana di dalam Islam ada bid'ah hasanah, maka sungguh dia telah mengoreksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempurna menyampaikan risalahnya bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempurna menyampaikan risalahnya ini buruknya bid'ah yang kedua buruknya bid'ah yang ketiga dia mengoreksi ayat Al-Quran dalam surah maidah ayat 3 Allah berfirman telah kusempurnakan agama kalian Al-yawm akmaltu lakum dinakum telah kusempurnakan agama kalian. Eh dia malah mengatakan tidak belum sempurna. Ada hadis Rasul eh, ada ada ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bidah ini ya seperti yang saya ucapkan tadi dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat khianat. Yang kedua dia telah mengoreksi firman Allah Subhanahu wa taala dua, dua dosa dan dosa-dosa tersebut adalah dosa besar. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal yang bukan dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, tanda orang yang cinta dusta terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terlalu berlebihan tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu berlebihan tentang diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sendiri tidak ingin dilebih-lebihkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. Janganlah kalian ziarahiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah menziarahi eh, janganlah kalian memuji-mujiku lebih berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam terlalu berlebihan akan tetapi ucapkanlah Abdullahi wa Rasul ucapkanlah aku adalah hamba Allah dan Rasulnya lihat di sini Bapak Ibu saudara-saudari eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin beliau ya tidak ingin beliau e, terlalu dilebih-lebihkan dan ini bukti cinta dusta terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam beberapa kasidah atau beberapa salawat-salawat yang bid'ah yang belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan cenderung kepada kesyirikan ya maka ini termasuk daripada hal-hal yang terlalu berlebihan terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "La taj'alu qabri 'idan." Jangan jadikan kuburan itu tempat yang diulang, dikunjungi, diulang-ulang. Dikunjungi secara berulang-ulang. Tidak. Wasallu alaiya, tetapi salawatlah bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haithu kuntum. Salat kalian, salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Termasuk tanda yang selanjutnya, tanda cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Artinya tersungkur hidung seseorang disebutkan di hadapannya namaku disebutkan aku di hadapannya maka lalu ia tidak bersalawat atasku. Nah ini cinta dusta terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga eh, orang yang tidak bersalawat dicap sebagai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang bakhil. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seorang yang bakhil yaitu seorang yang disebutkan aku di hadapannya lalu ia tidak bersalawat atasku. Ya, padahal salawat ini bukan hanya manusia yang bersalawat, sampai Allah dan malaikatnya pun bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira karena waktu dan ini kajian yang kedua dan terakhir tentang cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebenarnya masih banyak lagi tanda-tanda cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sudah disebutkan insyaallah mencukupi sebagai wakil dari cinta dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya kembalikan acara kepada akhi Fawas wasallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallah khairan atas bahasan materi serta tausiah yang penuh manfaat yang telah disampaikan di pagi hingga menjelang siang hari ini. Dan saudaraku si masa kita pendengar dan pemirsa Roja, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya, silakan di 0218236543 untuk telepon atau di 081317765543. Kami ulangi 081317776543 dan 0819896543. Kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Tapi Khatar Islam kita berikan kesempatan yang pertama dari panel phone. Silahkan 0218236543. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ke pertanyaannya. Dari Firliana di Situbondo. Ya, silakan Ibu. Ya. Uh, ini uh, sama bertanya, kata Ustadz itu uh, sebelum Rasulullah itu dilahirkan, pohon-pohon uh, yang tidak berbuah katanya tidak berbuat. Terus setelah Rasulullah itu dilahirkan, Iya. Uh, pohon yang tidak berbuah katanya berbuah, katanya buahnya menunggu Rasulullah uh, dilahirkan. Oh, yang iya. kedua. Ya, pertanyaannya apa tadi bu? Iya. Maksudnya derajat atau kesahihan uh, riwayat uh, tadi begitu? Iya, uh, katanya uh, menunggu Rasulullah, menunggu Rasulullah lahir itu. Terus setelah itu pohon-pohonnya tidak berbuah, katanya berbuah. Iya, baik Ibu. Ya. Terima kasih Terus atas yang interaksinya. Yang kedua, Mohon maaf, satu saja Bu ya. Kita berikan oh, iya. kesempatan ya. yang lainnya ya, untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Firliana di situ Bondo. Silakan Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakillahu khairan kepada Ibu Fitriana di situ Bondo Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas anda dengan pahala yang berlipat Amin ya rabbal alamin Memang ada riwayat-riwayat yang sahih Dalam hadis-hadis sahih Tentang irhasatin nubuah Artinya tanda-tanda Eh, yang luar biasa dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tanda-tanda tersebut bisa dilihat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan tatkala Nabi Muhammad SAW dilahirkan di antaranya yaitu bahwa eh, dari kemaluan ataupun dari diri eh, Aminah keluar cahaya yang menerangi sampai kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Syam. Ini tanda dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tanda dari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ada pasukan Abraha yaitu pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah dan Eh, akhirnya tahun tersebut disebut dengan tahun gajah dan dengan lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka pasukan gajah tersebut tidak dapat menghancurkan Ka'bah. Tujuan dari penghancuran Ka'bah adalah agar gereja yang ada di kota Yaman benar-benar dikunjungi oleh manusia dan meninggalkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Tetapi apa yang ibu sebutkan dari riwayat tadi yaitu bahwa pohon-pohon yang asalnya tidak berbuah menjadi berbuah men karena ke karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka saya jawab saya tidak tahu ada riwayat yang seperti itu. Wallahu alam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Ibu eh, Firliana di Situ Bondo. Kita berikan kesempatan yang kedua 0218236543 silahkan. Ya halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ibu, eh, bapak mohon maaf dikecilkan volume radio atau televisinya pak ya. Silahkan dengan siapa dari mana? Dari Pak Wasrid di waktu kumpul di Pemalang. Pak uh, Wasrid ya? Iya. Iya, silahkan bapak. Ya, Ustaz mau tanya ini apakah orang yang membagikan hartanya kepada anak-anaknya sewaktu masih hidup uh, termasuk tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian iya. pertanyaan iya. saya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Pak Wasrid di Pemalang ya. Mohon maaf kalau saya menyebutkan e, nama Bapak salah. Silahkan Ustaz ke jawaban yang disampaikan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Terima kasih kepada Bapak yang ada di Pemalang Jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat Maka jawabannya, memberikan hadiah dari seorang orang tua kepada anaknya diperbolehkan Sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir uh, Bashir radhiyallahu anhu seorang bapak di zaman Rasulullah memberikan hadiah kepada Nu'man kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya anakku ini telah aku berikan hadiah." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal kullu waladika nahalta mithla ma nahalta Nu'man apakah setiap anakmu telah engkau berikan hadiah sebagaimana engkau memberikan kepada Nu'man kata Bashir radhiyallahu anhu tidak wahai Rasulullah maka tidak boleh demikian ya dalam riwayat Imam Muslim ayat surruka an yakunu fil birri laka sawa apakah kamu ingin bahwa anak-anakmu nanti dalam berbakti kepadamu sama nah ini menunjukkan bahwa e, hadiah dari orang tua diperbolehkan kepada anak-anaknya diperbolehkan ya e, cuma dengan catatan harus adil cuma dengan catatan harus adil. Kalau seandainya orang tua memberikan hadiah kepada anak-anaknya dari harta-harta dia dan dibagi-bagikan, maka dengan catatan harus adil. Dan kalau sudah habis berarti tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris eh, sebagai warisan lagi karena sudah dibagi-bagikan. Dan juga perlu diperhatikan kalau seandainya orang tua membagikan harta ketika dia masih hidup kepada anak-anaknya, maka eh, dia harus bertujuan untuk memberikan hadiah kepada anak-anaknya saja, bukan bertujuan untuk lepas dari hukum waris. Bukan bertujuan lepas dari hukum waris. Wallahu alam. Ustaz, nah. terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya disampaikan. Demikian Bapak uh, di Pemalang. Kita berikan kesempatan untuk satu penelpon berikutnya di 0218236543. Silahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu silahkan? Dari Ibu Nur DRT. Silahkan Ibu Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam rangka menaati dan mengikuti sunnah Rasulullah, kita berusaha semaksimal mungkin Ustaz. Tetapi saya pribadi Ustaz, kalau saya umpamanya itu berada dalam ke suatu ketaatan, dalam cetakan yang lain ada yang tertinggal dalam keseharian itu Ustaz. Pamannya kita bikin sholat duha, hmm. ini ada yang tertinggal. Apakah itu saya termasuk orang yang buruk Ustaz? Terima kasih ya. atas nasihatnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Nah, silakan Ustaz. Iya. Uh, jazakumullahu khairan kepada Ibu Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat. Adapun jawabannya, maka ketika seorang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semestinya dia mengamalkannya dengan kontinu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adwa ahabul amali ilallah adwa huwa inqal." Yang amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit ya meskipun sedikit maka semestinya kalau kita sholat duha kita biasakan sholat tersebut tapi jika seseorang ketinggalan karena satu dan lain hal bukan karena membenci bukan karena uh, tidak suka terhadap sholat tersebut maka ini tidak berdosa akan tetapi yang paling utama dia adalah melakukan amalan sehingga uh, dilakukan terus menerus sehingga senantiasa kontinu eh, amalan tersebut dan itu menunjukkan dia benar-benar mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti yang terputus tidak cinta, akan tetapi lebih mencintai orang yang terus-menerus mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dalam perkara amalan-amalan sunnah. Adapun dalam perkara amalan-amalan wajib, maka tidak boleh tidak harus dikerjakan. Ya harus dikerjakan. Wallahu alam. Nah. Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu Nur di akhir tiris. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang pertama dari Pak Abu Zaki di Tambun Bekasi yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, bagaimanakah hukum dari sebagian kaum muslimin yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan tetapi mengamalkan hadis palsu karena ketidaktahuan mereka terhadap hadis tersebut. Apakah mereka e, juga termasuk ke dalam golongan yang mencintai Rasulullah dengan kedustaan? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan kepada Abu Zaki di, Dam, di Tambun, Bekasi Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila dia mengamalkan hadis palsu karena ketidaktahuan maka dia dimaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana." Wahai Rabb kami, janganlah ditulis dosa atas kami jika kami keliru atau jika kami uh, lupa. Nah, keliru di sini artinya ketidaktahuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu Sesungguhnya Allah memaafkan atasku untuk umatku suatu kekeliruan, ketidaktahuan dan kelupaan dan apa yang dipaksakan untuk mereka. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari kalau tidak tahu tidak mengapa. Tetapi yang berdosa tetap orang yang menyebarkan hadis palsu tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku maka hendaknya dia ambil tempatnya yang paling pantas di dalam neraka. Nah ini ganjaran orang yang menyebarkan hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diancam dengan neraka. Dalam hadis yang lain, Innal kadhiba alayya laysa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya berdosa atas namaku tidak seperti berdosa atas nama orang lain yang biasa besar berdosa atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Maka sekali lagi kalau tidak tahu tidak mengapa dan ini menuntut kita untuk senantiasa belajar ilmu agama dan jangan asal kita mengerjakan padahal dia be belum tentu pasti datang dari hadis Rasul SAW Alaihi Wasallam yang sahih. Kita hak umat Islam bertanya kepada para ulamanya yaitu eh, apakah hadis ini sahih atau tidak, apakah ini ada dalilnya atau tidak. Itu hak umat Islam bertanya kepada para ulama. Wallahu alam. Naam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Haryono di Bekasi kembali yang bertanya Assalamualaikum warahmatullah Ustaz, bagaimanakah hukum mengamalkan atau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari eh, adat kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semisal uh, berambut panjang atau memakai jubah keseharian atau uh, gamis uh, ala uh, Saudi saat ini apakah termasuk yang akan mendapatkan pahala uh, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon nasihat dan penjelasan terhadap hal ini Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah e, di dalam penjelasan dari para ulama terdapat namanya sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah adalah sunnah e, sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tetapi merupakan kebiasaan beliau yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Seperti misalkan beliau memakai adat kampung beliau yaitu di Arab memakai jubah dan surban maka apakah kemudian memakai jubah dan surban ini termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian beliau biasa rambutnya sampai sampai e, telinga dan mendekati bahu, artinya panjang. Apakah ini juga e, termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya, bapak, ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, e, itu semua adalah sunnah jibiliyah yang tidak seseorang tidak disyariatkan dan tidak diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Akan tetapi jika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal itu demi kecintaan beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka semoga dia mendapatkan pahala dengan kecintaan tersebut ya sebagaimana dikerjakan oleh Abdullah bin Umar ketika beliau sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau masih ingat Eh, bahwasanya Abdullah bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika masih hidup pernah menambatkan uh, hewan tunggangannya di sini maka beliau pun singgah di situ hanya ingin mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Anas bin Malik yang beliau tidak suka labu, akan tetapi beliau ingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai kara. Kara adalah labu putih, maka beliau pun mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai kara tersebut yang menunjukkan bahwasanya itu adalah perkara yang jibili yang biasa dimiliki oleh seorang manusia eh, tetapi jika ia ikuti maka karena dengan mencintai tersebut eh, dengan mengikuti tersebut sebagai tanda cinta maka mudah-mudahan dia diberikan pahala atas cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahu alam nah. Baik, untuk selanjutnya masih kita angkat dari pesan singkat dari uh, pendengar di Magelang yang bertanya Assalamualaikum warahmatullah Ustaz saya berusaha untuk mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekemampuan saya dengan memperbanyak amalan sunnah uh, yang telah dicontohkan begitupun dengan uh, suami uh, ya walaupun belum maksimal sehingga saya berupaya untuk mendapatkan kenikmatan di dalam beribadah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian yang saya juga berupaya untuk ikhlas, kadang ada kesedihan di dalam hati dan pikiran saya Ustaz, apakah Allah masih menguji karena e, masih banyak dosa-dosa yang saya perbuat? Eh, mohon nasihat dan eh, penjelasan dari hal ini, penjelasan atau tambahan dari penanya bahwa saya pernah mendapatkan uh, sihir kemudian juga pernah delapan kali keguguran setiap hamilnya apakah ini juga merupakan bentuk dari uh, ujian Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya mohon nasihat dari hal ini Ustaz dari Um Abdillah di Magelang mohon uh, penjelasan dari hal ini Ustaz silahkan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Maka eh, saya ucapkan dari penanya di Magelang Jazakumullahu khairan Semoga Allah membalas eh, dengan pahala yang berlipat Dan memberikan yulhimukumus sabar fi kullil umur Memberikan ilham kesabaran di dalam setiap perkara yang dihadapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah mendengar pertanyaan seperti ini maka saya hanya ingin bisa mengucap saya hanya bisa mengucapkan kepada eh, yang bertanya terutama dan juga kepada para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan juga seluruh kaum muslim yang mempunyai permasalahan yang semisal mungkin maka ketahuilah bahwa inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian yang dia dapati. Maka berbaik sangkalah ketika Anda keguguran delapan kali, ketika Anda mendapatkan sihir, itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang berlipat kepada kita. Ya, pahala yang berlipat kepada kita. Ini satu. Dan dalil yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal." Artinya yang paling banyak pahalanya apa? Yang paling e, besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Maka e, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling berat ujiannya dan beliau orang yang paling besar pahalanya ya dan berarti bagi barang siapa yang mendapatkan ujian berarti dia telah bersama-sama dengan para rasul dan para nabi serta orang-orang soleh ketika mendapatkan ujian maka bersabarlah dan bapak ibu saudara saudari hadis yang lain menunjukkan tentang eh, Semoga yang bertanya bisa bersabar. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan Allah akan inginkan. Itu hal yang pertama. Saya pesan kepada yang bertanya, yang mendapatkan ujian bertubi-tubi, ingatlah keutamaan-keutamaan dari orang-orang yang mendapatkan ujian. Yang kedua, yakini baik-baik bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia dan itu janji Allah dan Allah tidak akan pernah mungkir janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali uh, di luar kemampuannya, kecuali ke, dengan kesanggupannya. Ini hal yang kedua, ya. Baik sangka kepada Allah terus bahwa Allah tidak akan mungkin membebani saya di luar kemampuan saya. Itu pasti berbaik sangka. Kemudian yang ketiga yaitu yakini bahwa setelah kesulitan ini pasti ada kemudahan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusran." Sesungguhnya bersama kesulitan terhadap ter, ada kemudahan dan bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya sama, kemudahannya dua. Tidak akan mungkin dua lan yaghlibu usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan yang sama dikalahkan atau uh, mengalahkan dua kemudahan Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, "Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra." Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka itu janji-janji Allah. Ingatlah janji-janji tersebut. Yang kelima, yang terakhir yang ingin saya sebutkan sebagai uh, pelipur lara bagi orang yang seperti ini, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semua perbuatan Allah yang Allah timpakan kepada manusia pasti ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala e, buat sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keteguhan hati yang dengan keteguhan hati tersebut akhirnya dia masuk ke dalam surga dan masih banyak yang lain. Mungkin agar kita senantiasa menadah kedua tangan di saat orang-orang lupa menadah kedua tangan dan masih banyak hikmah yang lain mudah-mudahan yang tadi bermanfaat jadi ingat satu bahwasanya orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak ujiannya ya ini ingat orang yang paling besar pahalanya orang yang paling banyak ujiannya yang kedua yaitu Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar kemampuannya yang ketiga Allah pasti akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan yang keempat, semua ciptaan Allah tidak sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan kebatilan. Dan apapun yang Anda dapatkan itu adalah hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti di dalamnya ada hikmahnya. Yang kelima, pesan saya berdoalah kepada Allah agar ditetapkan hati senantiasa di dalam di dalam uh, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih Jazakallah kelahiran atas jawaban dan nasihatnya Satu pertanyaan terakhir Ustaz eh, Di kesempatan pagi menjelang siang ini Ada beberapa penanya yang kami jama Ustaz Ustaz saat ini kita mengetahui adanya sebagian manusia yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan karikatur atau gambaran buruk yang disebarkan melalui media. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah sikap terbaik bagi kita Eh, eh, apakah boleh bagi kita untuk melakukan tindakan tertentu untuk menghukum pembuat karikatur tersebut sehingga orang-orang non-muslim mengetahui betapa tinggi kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hati kaum muslimin dan sebagai efek jera bagi mereka agar lebih beradab di dalam menerbitkan eh, media mereka. Mohon nasihat terhadap hal ini Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Maka nasihat yang pertama dalam e, perkara seperti ini Satu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW Sebelum kita e, melihat kepada orang lain Maka kita introspeksi diri dulu Apakah kita benar-benar mencintai Rasul SAW Yaitu dengan kita mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu hal yang membuat saya mengadakan kajian cinta dusta terhadap Rasulullah SAW diantaranya ini sebagian orang yang marah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci, dimaki, direndahkan maka ternyata di antara sebagian orang yang marah tersebut ternyata dia sebenarnya pada saat yang bersamaan juga sedang menghina, mencaci, memaki sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bedanya ini membuat langsung karikatur dengan menamakan ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini adalah menghina sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bedanya. Maka pada saat itu kita coba introspeksi diri dulu kita sebagai seorang muslim kitakah orang-orang yang benar-benar membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitakah orang yang benar-benar memperjuangkan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua ya jangan sampai amar ma'ruf atau nahi mungkar yang kita lakukan akan mendatangkan keburukan yang lebih parah akan mendatangkan keburukan yang lebih parah. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam dihina, maka ketahuilah bahwasanya penghinaan terhadap Rasul SAW bukan saat sekarang saja. Dari mulai semenjak dahulu 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dihina, dicela, dicaci, diintimidasi bahkan sampai mau dibunuh. Ya, berarti hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang sering terjadi pada kaum muslim. Maka hal yang paling bagus yang dilakukan oleh kaum muslim adalah menjelaskan tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Dan ini kesempatan kaum muslim untuk menjelaskan tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya yang sering dipahami salah dan keliru oleh sebagian orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, baik dari kaum kafir ataupun kaum Islam. Ya, maka ini kesempatan kita. Hal yang paling bagus adalah mengerjakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wa ta'jizan." Artinya, bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu apa yang lebih bermanfaat dibandingkan kita menghancur, kita membunuh orang tanpa uh, membunuh orang dengan uh, dari belakang atau yang semisalnya, ya, yang membuat akhirnya kekacauan tambah parah, yang membuat akhirnya tuduhan-tuduhan tambah terhadap kaum muslim. Yang paling bagus adalah yang paling bermanfaat untuk manusia apa? Yaitu menceritakan dan menjelaskan hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa e, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang Muslim tidak boleh dihina? Apa kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik beliau sebagai seorang Rasul ataupun beliau sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala manusia biasa. Maka ini merupakan momen kita untuk menjelaskan tentang hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari akhlaknya, dari Eh, tingkah lakunya, dari muamalahnya, dari akidahnya, dari ibadahnya. Jelaskan kepada Rasul kepada umat manusia tentang hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallah heran Dan pertanyaan tadi, pertanyaan penutup Ustaz Mungkin, mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini Silakan Ustaz Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anda membenci orang yang membenci mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah kita benar-benar memang mencintai Rasulullah? Apakah mencintai Rasulullah dengan meninggalkan sunnahnya? Apakah mencintai Rasulullah dengan menghina orang yang mengerjakan sunnahnya? Apakah mencintai Rasulullah fobia terhadap ajaran-ajarannya, maka jangan-jangan kitalah termasuk orang yang juga mencela, menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjauhi ajaran-ajarannya. Maka tanamkan semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam diri. Amalkan agar sunnah tersebut menjadi kebiasaan kita dan jelaskan kepada dunia bahwasanya Rasul kita bukan seperti yang Anda tuduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasul kita di atas akhlak yang paling mulia. Salawatullah salamuhu wa barakatuh alaih Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia Semoga kita senantiasa dicintai oleh Rasulullah dan mencintai oleh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cukupkan sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.